Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, yang ingin saya tanyakan mengenai ketawakalan ini. Bagaimana jika seorang pekerja ini karena bekerja setiap akhir bulan mendapatkan gaji itu ia sering mengharap-harapkan apakah ia termasuk orang yang keluar dari tawakal ia mengharap-harapkan gaji tersebut mungkin karena kebutuhan kehidupan sehari-hari Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap sesuatu yang memang sudah dijanjikan oleh seseorang buah dari kesepakatan bukan bukan bertentangan dengan tawakal. Misalnya kita bekerja dan kita semua tahu dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Sebab tawakal harus tahu kok kaidah tawakal bukan berarti kita tidak bekerja. Kita bekerja tapi ingat kita serahkan semuanya kepada Allah. Lalu kita nerima gaji. Tetap kita berpasrah kepada Allah sebab tidak jaminan dengan gaji itu engkau makan. Bisa saja gaji itu jatuh di pinggir jalan dan hilanglah duit itu. Biarpun sudah diberikan oleh seseorang. Maka tidak boleh kita sombong. Tetap itu adalah sunnatullah yang harus kita jalani. Mau tidak mau kita harus bekerja. Lalu kita dijanjikan setiap bulan dapat gaji. Akan tapi yang menjadi masalah adalah saat kita tidak syukur pemberian Allah. Tidak syukur pemberian Allah. Atau ragu dengan janji Allah sampai dia bekerja di tempat yang haram itu kan jadi ragu dengan Allah sebetulnya. Seolah-olah Allah tidak bisa memberi yang halal. Ada orang bekerja di tempat yang haram. Sampai harus melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia mencari rizki mendapatkan uang tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah itu maknanya dia tidak tawakal kepada Allah tapi kita bekerja tempat yang bersih halal lalu kita mendapatkan gaji nah gaji kita untuk apa? untuk muni keluarga anak istri ini kewajiban akan tapi ingat tawakalnya apa? kita menyerahkan semuanya kepada Allah di saat terjadi sesuatu apapun tidak menjadi kita gundah tidak menjadikan kita susah begitu sebaliknya di saat kita menemukan satu Eh, eh, membuat eh, berbuat satu kebaikan. Kita misalnya berjuang. Ini tidak ada hubungannya dengan ikhlas, beda. Tawakal dengan ikhlas sangat beda. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah. Kalau ikhlas kita berbuat karena Allah. Ikhlas begini bunyinya. Anda bekerja di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda bekerja di sebuah lembaga agama untuk dakwah dan sebagainya. Anda mungkin mendapatkan gaji, katakan uang barokah. Di situ tidak banyak. Kalau bekerja tempat lain mungkin bisa sampai 5 juta, 10 juta. Tapi ternyata di tempat tersebut Anda hanya mendapatkan 1 juta. Lihat, itu lumayan. Kalau seandainya di luar kok Anda dapat 10 juta, lah kok di sini di tempat masjid ini hanya dapat 10 juta, ketahuilah nilainya tetap utuh di hadapan Allah. Seolah-olah Anda telah bersedekah dan infak setiap bulan 9, 9 juta. Nah, keyakinan kepada Allah, satu. Yang kedua adalah tidak usah ragu lagi. Kalau memang engkau sudah bekerja di jalan Allah, pasti Allah akan beri biarpun tidak melalui gaji masjid tadi itu. Misalnya di masjid hanya dikasih satu juta. Digaji satu juta dalam sebulan. Tapi anda berjuang untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Tapi ikhlas anda terus terima ini semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan diam. Ing Allah yang surkum lihat. Allah akan menjadikan ternak kita menjadi apa ber, beranak bina, kebun kita menjadi aman, anak kita dijaga. Allah akan memberi, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengharap itu berbeda dengan urusan ikhlas tadi. Mengharap sesuai dengan kesepakatan. Kita mengharap dari orang tua, wajar mengharap dari manusia, tapi ingat, bukan tidak boleh meyakini itulah yang memberesi urusan kita. Bisa saja orang yang kita harap tidak memberi kepada kita, bahkan mungkin memberikan kepada kita pun ternyata kita tidak bisa menggunakannya, karena mungkin hilang atau dicuri sama seseorang atau jatuh di pinggir jalan. Baik, ini adalah masalah tawakal. Kemudian masalah ikhlas selain lagi. Ketulusanmu dalam berjuang itu akan mengundang rezeki Allah dan termasuk bagian daripada ketawakalan. Contoh itu tadi, saya berjuang di sebuah tempat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi kepada orang berjuang di jalan Allah yang kita temukan. Jadi orang berjuang di jalan Allah dalam dakwah yang bersama kita contohnya. Macam-macam. Ada orang berjuang dengan jiwa dan raganya. Raga dan hartanya. Ada orang berjuang dengan hartanya keluar duit. Sekaligus tenaganya keluar dari situ. Ada. Ada orang berjuang dengan duitnya saja. Dia tempat yang jauh ngirim duit untuk berjuang di sini. Ada sebagian lagi yang saya hanya berjuang dengan tenaga saja. Ada. Ada sebagian juga dengan, dengan ilmunya. Orang berjuang dengan ilmunya. Nah, ini sekarang kita tinggal koreksi diri kita ini. Saya termasuk pejuang Nabi Muhammad yang kelas mana ini? Dan kita menemukan ajib. Bekerja tidak mendapatkan gaji. Bahkan dia keluar duit. Dan menggaji orang banyak. Kita menemukan pejuang-pejuang di pondok itu. Ajib. Dia mengeluarkan duit. Ngontrol pondok. Kerja di pondok. Berjuang di pondok. Bukan dapat duit tenaganya habis di situ, uangnya juga habis di situ. Nah, ini apa ini? Ya ini tingkat ikhlas. Kalau sudah masuk ikhlas itu tawakalnya yang luar biasa. Dia nggak peduli lagi sudah. Aku berjuang di jalan Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak rugi, nggak akan takut melepas duitnya. Ini kenyataan yang kita temukan. Dan bersama Nabi Muhammad pun demikian ada semacam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman, ada bermacam-macam tingkatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada hubungannya tawakal sendiri, ikhlas sendiri. Tapi kalau sudah orang martabatnya martabat ikhlas, lihat akan tampak tawakal dalam dirinya. Dia tidak roh, tidak aku memberikan sesuatu. Kalau aku berikan kepada Allah sesuatu, Allah akan balas. Kalau tidak di dunia, dibalas di akhirat. Yakin? Ini tingkatan. Tapi tawakal di bahasa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk melangkah kepada sana. Kepada keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertawakal, kita bekerja mencari duit, kemudian kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwasanya yang menjadikan aku berhasil adalah Allah ini pemberian dari Allah. Setelah mendapatkan ngerti ini dari Allah, begitu mudahnya bersedekah. Dan di saat bersedekah dia ngerti ini dari Allah, apa yang terjadi? Ikhlas buahnya di sana. Tapi kalau orang bersedekah hanya mengharapkan nanti kalau saya bersedekah, biar orang pada tahu tentang hal ini sehingga mereka percaya kepada saya besok bisnis saya akan lonjak. Loh, urusannya dunia lagi. Bukan Allah lagi. Mana tawakal dia? Dia berbuat baik bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja wallahu a'lam bisawab.